Yang kita <clears throat> bahas tentang fasal yang ketiga ya. Fasal yang ketiga yaitu beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk. beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh, seluruh makhluknya. Ya, makhluknya yang yang pertama kali sampai makhluk yang terakhir kali. Yang dimana di sini kan disebutkan setiap muslim wajib mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Ya, makhluk yang pertama kali diciptakan sampai yang akhir kali nanti dibinasakan. Bahwasanya dialah ya. Eh, bahwasanya tidak ada <clears throat> tidak ada sesembahan yang berhak diibadahin kecuali Dia. La ma'budu bihaqqin siwahu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Yang uh, yang demikian tersebut ya ditetapkan dengan dalil-dalil nakli dan dalil akli. Yang akan disebutkan nanti. Dan juga <clears throat> disebabkan ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang diberi yang al-muhtadi, orang yang eh, diberi petunjuk, orang yang dapat petunjuk itu. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Eh, di antara dalil-dalil nakli, dalil nas yang menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama sudah kita bahas itu ya. Dalil nakli yang pertama kesaksian Allah sendiri kesaksian para malaikat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berilmu, para ulama atas keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18 syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil إله la ilaha illa huwal azizul hakim Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tidak ada ilah waalaikumsalam tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia yang menegakkan keadilan waalaikumsalam keadilan di sini atau hid Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak diibadahin melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, ini tentang apa <clears throat> eh, dalil naqli yang pertama surat Al Imran 118 maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan eh, memberi kesaksian nah yang dimaksud dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap uluhiyahnya sendiri sudah disebutkan ya yaitu apa di sini maksudnya apa persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap uluhiyahnya sendiri adalah yaitu mengabarkan kan akhbara wa bayana menjelaskan wa a'lama mengajarkan wa hakama menetapkan wa qada memerintahkan di persaksian Allah syahida di sini Allah mengabarkan ya jelas dikabarkan melalui Jibril alaihissalam melalui para rasulnya rasul mengabarkan pada umatnya kepada para ulamanya ulama me mengabarkan pada semua manusia jadi yang dimaksud persaksian Allah di sini Allah menyaksikan ya menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia maksudnya Allah mengabarkan menjelaskan tentang tauhid tentang uluhiyah memberitahu tentang bahwasanya Allah itu zul uluhiyah memiliki, memiliki uluhiyah ubudiyah ya, hanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemudian memerintahkan bahwasanya segala sesuatu selain Allah bukanlah ilah bukanlah Tuhan yang disembah jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah ilah, bukanlah yang disembah. Dan al-ilahiyah dan eh, sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah kebatilan yang sangat batil. Jadi orang yang menetapkan uluhiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu kebatilan yang sangat batil. Dan yang melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan uluhiyah kepada selain Allah itu kezaliman yang sangat zalim. Kezaliman yang sangat zalim karena tidak ada yang berhak menerima ibadah kecuali hanya Dia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak pantas sifat uluhiyah itu untuk selain Allah, begitu juga ibadah tidak pantas diberikan kepada selain Allah. Nah gitu ya. Jadi ayat ini mengandung ini ayat ini mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus, sekaligus mengabarkan Allah itu dan memerintahkan kepada manusia seluruhnya supaya menjadikan dia saja satu-satunya sesembahan yang diibadahin dan sekaligus melarang melarang untuk mengambil atau menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sembahan yang disembah atau beribadah kepadanya bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga beribadah kepada selain Allah. Itu juga dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan di sini adalah haram dan berdosa besar. Kemudian ya sudah kita ketahui ayat ini ayat agung di samping persaksian tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala juga ayat ini mengandung keutamaan ahlul ilmi para ulama ya. Yang dimana persaksiannya para ulama digandeng dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menyertakan persaksian, sebuah persaksian kecuali dengan hamba-hambanya yang yang udul, yang adil. Para ulama orang yang adil. Karena agama ini dalam sebuah riwayat Rasul SAW bersabda fil ma'nahu agama ini akan dibawa setelahku oleh orang-orang yang udul, yang adil yang adil. Mereka pertengahan di antara orang yang gulu berlebihan di dalam masalah asma wa sifat. Juga meremehkan dalam atau meniadakan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah. Ahlus sunnah yang pertengahan di antara itu semua orang ahlus sunnah pertengahan, ya, orang udul. Tengah-tengah dalam masalah akidah, masalah ibadah, muamalah. Ya. Ahlul ilmi. Ini, ini keutamaan ahlul ilmi di antaranya persaksian mereka di sini dalam ayat ini digandeng dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Ini oh, suatu apa? Suatu persaksian yang agung di sini. Persaksian yang agung. Kemudian digandeng dengan persaksian para malaikat. Makhluk yang paling eh, makhluk yang agung. Makhluk yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala para malaikat. Nah, kemudian eh, dalil nakli yang berikutnya dalil nakli yang berikutnya yang kedua yaitu sudah kita bahas panjang lebar mengenai tentang surat Ali Imran Ali Imran ayat 18 eh, tersebut ya. Ayat yang apa yang kedua bukan ayat di sini maksudnya yang kedua dari dalil-dalil nakli yang menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya informasi dari Allah Subhanahu wa taala ya, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu yang dimuat pada beberapa ayat Al-Qur'an ya seperti di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 255 yang terkenal dengan ayat kursi. Nah, ini informasi berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan maksudnya Allah memiliki uluhiyah ya atas makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum." Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal. Al-Hayyu hidup kekal lagi terus menerus makhluk lagi terus menerus mengurus makhluknya ya la ta'khuduhu sinatu wa tidak mengantuk dan tidak tidur ya, ini sampai al ayah karena panjang ayat kursi dan ayat yang paling agung dalam dalam Al-Qur'an karena di dalamnya menerangkan tentang uh, apa namanya tentang tauhid ya tentang tauhid rububiyah tauhid uluhiyah dan asma wa sifat terkumpul dalam satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala membuka ayat kursi ini dengan tauhid uluhiyah. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa ini tauhid uluhiyah dan menutup dengan tauhid asma wa sifat. Wa huwal aliyul azim. Dialah yang maha tinggi dan maha agung. Dan di tengah-tengahnya ada tauhid rububiyah. Ini terkumpul tiga tauhid dalam satu satu ayat yang yang agung. Dan telah banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan ayat kursi intinya ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Yang dituju dalam ayat ini mana? Berita dari Allah Subhanahu wa taala atau informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang uluhiyahnya ya terhadap seluruh makhluk. Itu kata-kata la ilaha illahu. Ini kata-katanya tidak ada yang berhak disembah dan ibadahin selain dia itu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala la ma'budu bihaqqin siwa Semua para ulama mengartikan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin siwa Secara ini suatu sudah kesepakatan dalam masalah akidah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahin kecuali hanya Dia. Fahwal ilahul haq dan dialah Allah ilah sembahan Tuhan yang hak ya sembahan yang yang hak yang dimana ya eh, semua macam ibadah semua jenis ibadah dan semua jenis ketaatan ya semua jenis uh, ketaatan semua jenis persembahan gitu ibadah itu tidak boleh ditujukan hanya kepada Allah saja tidak boleh ditujukan kepada selain Allah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua macam ibadah, ketaatan dan e, apa namanya? ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Ya. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahin karena dialah yang maha sempurna. Yang maha sempurna dari segala sisi. Sempurna sifat-sifatnya gitu. Ya, sempurna perbuatannya, nama-namanya dan juga sangat agung nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada makhluk. Maksudnya nikmatnya sangat agung dan sangat besar. Ya, hamba apa, mendapatkan nikmat tersebut, nikmat hidup, nikmat semuanya. Jadi di sini seorang hamba <clears throat> makanya harus wajib mempersembahkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang hamba menjadi uh, Abdullah ya, ibadullah ibadullah menjadi hamba Allah yang sesungguhnya yaitu mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Ini sebagai penyempurna atau hid Ya, jadi seorang hamba di samping dia ber bertauhid mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. ya jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala yang harus diibadahin, harus ditaati, yang memiliki apa semua jenis ibadah milik Allah, semua jenis ketaatan, semua jenis kecintaan, ya. Kecintaan di sini persembahan. Dan orang itu menyembah Allah karena kecintaan. Karena kesempurnaan Allah dari segala sisi, nggak ada kekurangan. Allah. Makanya nanti dalam ayat ini di, di adanya kalimat la ta'khudhu sinatu wala naum tidak mengantuk, tidak tidur karena ini kekurangan. Yang ngantuk tidur kekurangan maka ditiadakan dari Allah. Maka ada sifat yang dinafikan, sifat yang kekurangan dinafikan dari Allah, ditiadakan dari Allah dan ditetapkan sifat kesempurnaan. Allah sempurna dari sifatnya, namanya, perbuatannya dan Kenapa harus Allah Subhanahu wa taala yang sembah? Tadi karena Allah mengadu gerahkan nikmat yang agung pada manusia, nikmat hidup, nikmat kekayaan, nikmat makan semuanya lah nikmat yang dirasakan oleh manusia itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena e, hamba ya, karena hamba tersebut adalah ya, seorang hamba, seorang hamba ya, ya abid, seorang hamba e, Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu adalah hamba seluruhnya gitu maksudnya. Eh, seluruhnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala ya yang dimana mereka di, diatur dipelihara dan tidaklah seorang hamba itu menjadi seorang ibadullah ya, jadi hamba Allah yang betul-betul yang sejati yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya ini sebagai penyempurna atau tauhid yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala intinya eh, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu batil ya itu batil semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala peribadatan kepada selain Allah itu batil dan juga ibadahnya juga ibadah yang ditujukan kepada selain Allah itu batil. Ya, jadi sesembahan selain Allah itu batil dan peribadatan yang dikerjakan kepada selain Allah itu juga lah semuanya batil nggak benar. Ya. Kenapa? Karena selain Allah Subhanahu wa taala hatta sampai malaikat nggak boleh berdoa kepada malaikat. Para nabi yang diutus, semua itu adalah makhluk gitu kan. Karena selain Allah adalah makhluk yang diciptakan. Dan Allah adalah ah, ah, kholik yang menciptakan dan makhluk itu memiliki kekurangan ya kekurangan segala sisi dan juga di diatur karena Allah yang mengatur dan makhluk yang diatur dan makhluk seluruhnya fakir membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya fakir e, di sini penuh dengan kekurangan dari segala sisi ya butuh sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sangat butuh pada Allah e, eh, Al Hayyu Al Qayyum yang maha hidup dan mengurus makhluknya terus-menerus mengurus makhluknya maka tidak berhak sedikit pun dari macam ibadah makhluk ya makhluk tidak berhak me, apa namanya menerima bermacam-macam atau jenis daripada ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini kalimat apa namanya? Ini ayat kursi tersebut ayat yang yang agung. Di mana dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang ketauhidan untuknya, khususnya tauhid uluhiyah. Yang di mana tauhid uluhiyah adalah seagung se, apa jalan yang paling agung ya yang uh, apa namanya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya jalan yang paling agung untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ya, jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan dalam uh, ayat ini tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya kemudian di sini disebutkan al hayyul qayyum ini sebagai tambahan mengapa disebutkan setelah uh, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum setelah kalimat tauhid al hayyul qayyum ini perlu diketahui ini nama Allah yang agung al hayyu itu maha hidup terus menerus yang tidak didahului eh, awalnya tidak ada ke, ya, tidak didahului suatu apa eh, ketidakadaan dan tidak akan berakhir dengan apa dengan kematian hidupnya terus menerus kalau kita kan didahului ketidakadaan Adam gitu. Asalnya nggak ada Allah ciptakan. Kalau Allah tidak ada permulaan. Ya, dan tidak ada akhirnya. Ini hidup yang terus abadi, ini hidup yang sempurna. Al-Qayyum yang mengurus terus-menerus mengurus makhluknya. Ini nama yang sangat agung. Dua nama ini ya, yang dimana menunjukkan seluruh asmaul husna kembali kepada dua nama ini Dua nama ini nama yang serasi, Al-Hayu, Al-Qayyum, yang saling berkaitan satu sama lain dengan kesempurnaannya katanya. Ya, saling berkaitan antara Al-Hayu, Al-Qayyum. Dua sifat ini di mana seluruh Asmaul Husna akan kembali kembali kepada kepada dua nama ini. Seluruh Asmaul Husna, baik sifat-sifatnya atau Asmaul Husna akan kembali kepada kepada dua nama ini. Seperti contohnya eh, sifat Allah, sifat zat karena sifat Allah ada dibagi dua, ada sifat zat dan sifat fi'liyah. Sifat zat seperti asam'u, seperti melihat, mendengar, maaf, e, mendengar, kemudian al-basar melihat, al-ilmu mengetahui, al-qudrah maha kuasa. Semuanya itu akan kembali kepada sifat e, e, namanya al-hayyu. Nah, begitu. Di sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala seperti mendengar, melihat, kemudian al-ilmu, al-qudrah, itu kan sifat zatiyah sifat zatnya yang melekat dengan zatnya yang suci yang maha, mampu yang maha mengetahui maha melihat itu itu apa namanya semuanya kembali kepada namanya al hayu yang maha hidup karena namanya hidup itu melihat mendengar mengetahui mampu uh, maha kuasa dan lain-lain sedangkan sifat-sifat uh, eh, al fi'liyah seperti anuzul ya istiwa nuzul paham ya yaitu turunnya Allah istiwa bersemayam, al-kalam berbicara, al kaul juga berbicara, al-khalqu menciptakan, al rizku ar-rizqu memberi rizki, eh, al-amatah yaitu mematikan, wal-ihya menghidupkan, seluruh macam-macam uh, sifat yang berhubungan dengan fi'li perbuatan Allah, maka masuk ke dalam namanya al-qayyum yang maha mengurus yang, yang terus mengurus terus menerus mengurus makhluknya terus menerus mengurus makhluknya al-qayyum Ya, yang berdiri sendiri artinya kan secara bahasa berdiri sendiri dan mengurus makhluknya karena Allah yang menghidupkan, memberi rezeki Ini apa? Sifat-sifat fi'liyah kembali kepada namanya Al-Qayyum. Maka digandengkan dua nama ini dalam dalam apa? ayat kursi. Jadi sifat Allah dan nama Allah kembali kepada dua nama ini. Kan sifat nanti kita pelajari lah. Sifat Allah itu ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah itu yang melekat dengan zatnya itu mendengar, melihat, kudroh maha kuasa al ilmu ya al alim kan mengetahui kembali kepada al hayu kepada namanya al hayu yang maha hidup sedangkan sifat-sifat fi'li ya itu seperti bersemayam turun seperti maram tahir berbicara berfirman ya menciptakan berizki mematikan menghidupkan kembali kepada namanya al qayyum yang tegak berdiri sendiri tidak membutuhkan yang lain dan mengurus makhluknya Nah, ini karena ini mengapa hikmahnya dalam ayat ini di, digandeng ini uh, dalam tafsir As-Sa'di ya. Kita akan mengetahui dan disebutkan setelah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah uh, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya hamba eh, betul-betul uh, apa takut pada Allah dan menyembah Allah dengan dengan dengan ketundukan ya, dengan uh, khasyah ya, dengan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya dua nama ini Al-Hayyu Al-Qayyum, dua nama yang sangat agung. dimana apabila Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan dua nama ini, wa idza su'ila bihi u'tiya. Maka jika dipanggil dengan dua nama ini, dipanggil dengan dua nama ini, maka Allah akan memberi mengijabah. Ya, karena kesempurnaan hidup Allah dan kesempurnaan apa? Eh, apa namanya pemeliharaan memeliharanya Allah seluruh makhluk sangat sempurna qayyumiyah memelihara menegakkan alam semesta ini dengan kesempurnaan. Nah, ada sebuah riwayat hadis memang jika Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengan namanya Al-Hayyu Al-Qayyum maka apabila seorang meminta akan diberi. Apabila berdoa akan diijabah. Ya Hayyu Ya Qayyum ya. Iya itu iya ya Hayyu Ya Qayyum biasanya sering digandeng dengan doa yang lain. Ah, ya, di antara uh, doa ya yang di disyariatkan untuk pembuka doa sebelum berdoa memanggil namanya Al Hayyu Al Qayyum. La ilaha illa anta. Ya, Al Hayyu Al Qayyum. Maka sebuah, sebuah, sebuah riwayat dua nama ini dua nama agung apabila dipanggil dengan dua nama ini Allah akan mengijabah. Orang berdoa dengan diawali dengan dua nama ini akan mengijabah. apabila dipinta, meminta sesuatu akan diberikan. Ini sebagai pembuka doa Al Hayyu Al Qayyum. nama namanya agung. Nama yang agung Allah Nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya <clears throat> dan e, setelah itu setelah kalimat Al Hayyu Al Qayyum kemudian di, disebutkan la ta'khudhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk, tidak tidur karena kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan mengurus makhluknya tidak tertimpa mengantuk dan tidur. Betul nggak? Kesempurnaan hidup tidak tidur karena nanti ahlul jannah itu nggak tidur. Ahlul jannah tidak tidur. Kalau tidur nggak akan merasakan kenikmatan. Itu udah tamamul hayah katanya. Kehidupan yang sempurna. Nggak tidur di sana. Nggak timpa, ngantuk, nggak tidur. Karena itu kekurangan. Ahlul jannah nggak nggak ada tidur. Maka dalam sebuah uh, riwayat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya kan tentang taman-taman surga kalau terjemah itu di sana sebutkan di sana nggak ada matahari kan matahari sudah digulung matahari digulung dan dimasukkan dalam neraka nanti yang menjadikan malam dan siang itu tirainya tirai jadi ist di istana itu apa namanya itu tirai ya ketika tirai dibuka kan sinarnya dari sinar al arsh sinarnya di bawah arsh yaitu nur Allah nurnya Allah cahayanya Allah menerangi surga semua jadi nanti ketika tirai itu dibuka set siang di dalam itu di dalam itu apa? Nggak butuh lampu, di dalam itu bercahaya semuanya. Ketika tirainya ditutup, itulah namanya malam. Mereka bukannya tidur, maksudnya malam yaitu mereka ber, bernikmat-nikmatan lah dengan bidadari segala. Ketika tirainya dibuka, itulah siangnya kata Ibnu Taimiyah Nikul dari Ibnu Taimiyah dari Tabi'in. Ketika tirainya ditutup, tirai-tirai istana dalam keadaan di dalamnya tidak begitu terang ya, masih ada terangnya tapi agak gelap diteredup. Gitu, itu malamnya. Jadi nggak ada matahari, nggak ada matahari ya udah. Kalau di luarnya semuanya cahaya semua. Ya, ya karena cahayanya di bawah ars menerangi semua surga itu dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena matahari sudah sudah nggak ada ya. Nah, intinya di sini mengapa kalimat la ta'khudhu sinatu wala naum disebutkan setelah al-hayyu al-qayyum. Karena kesempurnaan hidupnya Allah dan pemeliharaannya Allah, Allah memelihara, kesempurnaannya memelihara tidak jadi saya kalau Allah tidur, kalau Allah ngantuk, naudzubillah, maka gimana ini makhluk semuanya yang diatur? Satu saat saja. Ada yang hancur. Ini Ini kesempurnaan hidupnya Allah. Hidup selama-lamanya tidak tertimpa ngantuk, tidak tertimpa tidur, karena itu kekurangan. Maka sempurna mengurus makhluknya nggak ada kekurangan. Mengurus alam semesta nggak ada sedikit cacat pun. Ya, semua serasi dalam dalam ketentuan eh, kauniyah Allah Subhanahu wa taala ini. Ada hikmahnya subhanallah. Jadi susunan kayak ayat ini terkandung sangat luar biasa ya tidak mungkin manusia yang menyusunya ya karena dari turun dari eh, Allah Subhanahu wa taala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah dialah yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahin kecuali dia yang maha hidup al hayyul qayyum dan yang maha berdiri sendiri terus menerus mengurus makhluknya la ta'khudhu sinatu wala naum yang tidak tidur yang tidak uh, tidak tidur dan tidak uh, tidak ngantuk dan tidak tidur. Tidak ngantuk dan tidak tidur ya. Intinya di sini yang dituju kalimat Allahu la ilaha illahu itu kalimat uluhiyah di sana. Kalimat itu tauhid. Ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang tentang zatnya yang agung bahasanya dialah Allah yang memiliki uluhiyah ya atas makhluknya seluruhnya. Kemudian uh, dalil nakli yang berikutnya ya kalau mau tahu tentang ayat kursi baca bukunya Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin eh, Al-Badar. Bukunya tipis kutip tapi udah terjemahan itu terjemahan sama Ustaz siapa? Ustaz Farid. Eh, bukan, Ustaz Dr. Ali Misri. Bagus sekali beliau mensarah oh, mensyarah ayat kursi. Coba cari di Indonesia atau di sini tentang tafsir surat, apa ayat kursi eh, Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar. Bagus. Dalamnya ini perlu tahu ayat kursi ini kandungannya karena ini ayat yang agung, harus hafal, harus tahu ya kandungannya uh, tentang ayat kursi ini ya. Kemudian uh, <clears throat> firman Allah Subhanahu wa taala tentang nas atau dalil nakli ya, ya yang menunjukkan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala surat apa yang berikutnya surat Al-Baqarah 163 eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ilahukum ilahu wahid La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini kan informasi. Berita dari Allah. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dah. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga adalah dalil nakli yang menunjukkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengenai uh, tafsiran surat Al-Baqarah 160 163 eh, ini di mana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, mengabarkan dalam ayat yang mulia ini tentang keesaannya di dalam uluhiyah. Dalam uluhiyah yaitu dalam ubudiyah, dalam ibadah ya. ya Allah yang berhak untuk diibadahin dan bahwasanya tidak ada sekutu baginya tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyah ya jadi hanya Allah yang Maha Esa tunggal dalam uluhiyah yang berhak menerima ibadah yang berhak disembah oleh seluruh makhluk bahwasanya tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyah nggak ada sekutu nggak ada yang e, berhak untuk menerima ibadah ya selain Allah Subhanahu wa taala wala adil tidak ada yang sepadan ya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sepadan, tidak ada yang se uh, ya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Ahad yang Maha Esa dan Maha Tunggal. Ya, yang Maha Esa dan Maha Tunggal di dalam uluhiyahnya dan juga Maha Esa tunggal di dalam apa? Dalam mengurus makhluknya. Dalam mengurus makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa tunggal dalam uluhiyah, menerima ibadah dan juga mengurus makhluknya Allah Maha Tunggal, enggak ada yang lain. Tidak ada yang ikut serta, ikut andil dalam mengatur alam semesta enggak. Hanya Allah eh, Al-Wahidul Ahad yang Maha Esa dan Maha Tunggal. Ya, dan salah satunya Tuhan yang dan dialah Allah salah satunya Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, As-Somad. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang bergantung kepada seluruh segala sesuatu, seluruh makhluk bergantung kepadanya. Yang dimana tidak ada sesembahan yang berhak diibadahin kecuali Dia dan bahwasanya Dia memiliki nama yang agung Ar-Rahman yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini dalil nakli ya surat Al-Baqarah 163 yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> memiliki uluhiyah terhadap seluruh makhluknya dengan kalimat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim ya sungguhnya apa dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa tunggal dalam dalam apa dalam uluhiyah ya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain. Ya. Ini ada keterangan dari Syekh Sa'di sangat bagus sekali mengenai ayat ini. Setiap ada kalimat la ilaha illallah dalam Al-Qur'an, itu ayat itu ayat yang agung. Ayatul uluhiyah. Di sana ayat yang menunjukkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau mendengar imam, mendengar harus diresapi itu kalimat yang agung. Ya. Kalimat yang yang agung. Di sini ada kandungan tauhid uluhiyah. Berkata ah, Syekh Sa'di dalam tafsirnya, dalam ayat ini Al-Baqarah 163, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, memberitakan. Yang dimana dialah yang paling benar firman, yang paling benar ucapannya, perkataan hanya Allah Subhanahu wa taala. Asdaq ya. Ya firmannya Allah Subhanahu wa taala paling benar, paling hak. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahasanya dialah sesembahan yang esa. Dialah Tuhan yang Maha Tunggal. Maksudnya dia Maha Esa di dalam zatnya tuh kan dia dia maha tunggal dalam zatnya nggak ada duanya zatnya nggak ada yang seperti Allah nama dan sifatnya aja nggak ada yang menyamai apalagi zatnya karena ketika membicarakan nama dan sifat sama seperti membicarakan zatnya begitu juga nama dan sifatnya tidak ada yang menyamai begitu juga zatnya yang maha agung nggak ada yang menyamai nah jadi sini ya ilah wahid Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maksudnya Esa dalam zatnya. Esa dalam nama-namanya. Esa dalam sifatnya. Esa dalam perbuatannya. Tuh. Ya, tidak ada yang berbuat seperti Allah berbuat. Tidak ada yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Tidak ada yang memiliki nama seperti namanya Allah. Tidak ada. Waalaikumsalam. Nah, inti intinya Allah Maha Esa di dalam zatnya, dalam namanya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya dan tidak ada sekutu baginya. Ini ditegaskan lagi. Karena kalau dalam tauhid itu ada isbat, ada nafi wa isbat. Di setiap Allah menetapkan tauhid menafikan ketauhidan apa eh, apa namanya? ketauhidan dari yang lain. Di sini Allah menetapkan eh, keesaan dalam zatnya namanya menafikan juga apa namanya? nama-nama atau zat yang menyamai dengan Allah tidak ada yang menyamai. Makanya dia tidak ada sekutu bagi Allah dalam zatnya, tidak ada yang menyamai dalam zatnya. Tidak ada sekutu dalam namanya. Tidak ada yang sepadan gitu. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa. Tidak ada yang ya serupa, yang semisal, yang sederajat, yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan, yang tidak ada tidak ada yang bisa mengatur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada yang serupa dengan Allah, semisal dengan Allah, sepadan dengan Allah. Ya. ya, dan tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila eh, demikian ya eh, adanya maksudnya apabila Allah Subhanahu wa taala demikian maha, maha esa dalam segalanya ya dalam zatnya, sifatnya, perbuatan, maka hanya dialah yang berhak untuk diibadahin untuk hanya dia yang berhak untuk disembah. Ya. Dan dialah yang berhak untuk diibadahin dengan bermacam-macam bentuk ibadah. Dialah yang berhak untuk menerima gitu ibadah dari bermacam-macam ibadah. Yang lain tidak berhak. Hanya dia yang yang berhak. Karena tadi Allah itu Maha Esa dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam namanya, dalam perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya kan? nggak ada yang sama dengan Allah, nggak ada yang semisal dengan Allah, nggak ada yang serupa dengan Allah. Ini membantah orang-orang Nasrani mengatakan Isa alaihissalam itu adalah serupaan dari Allah. Tiga itu satu, satu itu tiga. <laughs> Bingung mana orang. Jadi, iya, iya. satu tambah apa dua apa dua apa tiga adalah satu, satu adalah tiga. Jadi itu juga dibantah oleh ahli matematika. Mereka nggak bisa me, apa namanya memecah tentang teka-teki tiga dan satu itu. uh, <laughs> ya, bahwa Isa itu adalah Allah, Allah itu adalah Isa. Itu udah itulah kesyirikan ada, ada kesesatan yang nyata ya kelemahan mereka ini nah, intinya tidak ada yang semisal kalau Allah punya anak berarti ada yang semisal karena misalnya kita itu anak kita ya kalau Allah punya anak berarti ada yang serupa karena rupaan kita anak kita kita anak-anak kita mirip kita kalau Allah punya anak berarti ada yang serupa dengan Allah naudzubillah maha Allah dari yang mereka e, persekutukan ya ya Allah tidak lam yalid walam yulad Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada yang sekufu dan yang sepadan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menetapkan ada anak berarti ada yang serupa dengan Allah, berarti ada dua Tuhan, menetapkan dua Tuhan. Ya, jika ada dua Tuhan maka akan hancurlah alam semesta ini, ya. Jika ada dua Tuhan di alam semesta ini maka hancurlah alam semesta. Jadi intinya ya Allah Subhanahu wa taala <clears throat> dia ya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahin dan untuk uh, ya untuk diibadahin di, di apa diibadahin disembah dengan bermacam-macam ibadah. Tidak ada sekutu baginya. Ya, di dalam peribadatan. Tidak ada sekutu baginya da, apa dalam dalam peribadatan. Bahwasanya dialah yang maha uh, pengasih lagi penyayang. Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga eh, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, Ar-Rahman Ar-Rahim yang dimana dua nama ini memiliki sifat Ar-Rahmah dua-duanya. Ya, dua-duanya memiliki sifat Ar-Rahmah. Tapi kalau Ar-Rahman ini rahmat Allahnya untuk seluruh makhluk. Kalau rahimnya Allah untuk khusus orang-orang beriman dan bertakwa. Ya, jadi dua-duanya mengandung sifat rahmah. Ya, kasih sayang Allah tapi Ar-Rahman ini untuk seluruh makhluk hatta sampai orang kafir. Sampai semua dapat rahmannya Allah. Ini ya, mereka hidup, mereka e, diberi apa? kesehatan di dunia kan diberi kebaikan dengan harta itu rahmannya Allah. Tapi kalau rahim khusus nanti untuk orang-orang yang beriman. Untuk rahim seorang beriman, orang yang bertakwa. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat agung, sangat luas. Yang di mana tidak ada yang e, menyamai tidak ada yang menyerupai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk tidak ada yang menyamai kasih sayangnya apa? E, makhluk dengan makhluk. Hatta sampai apa? E, seorang ibu kepada seorang seorang anaknya itu kan sangat kasih sayang sangat rahmat gitu tapi Allah di atas yang semua itu atas ya, di atas eh, semua orang-orang yang memiliki rahmat atau kasih sayang. Ya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang agung intinya yang tidak ada yang tidak ada yang menyerupai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana eh, rahmatnya Allah sangat luas. Sangat luas meliputi segala sesuatu. Ya. Dan juga <clears throat> rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyeluruh ya untuk uh, setiap yang hidup. Setiap yang hidup dapat rahmat Allah. Diberi rezeki, diberi kehidupan setiap yang hidup di alam semesta. Sampai binatang semua kan bisa hidup, bisa uh, continue kehidupannya karena rahmatnya Allah. Sampai-sampai ada uh, binatang buas gitu ya atau dalam sebuah riwayat unta yang me mengangkat salah satu kakinya untuk anaknya supaya bisa menyusui itu rahmat Allah. Dalam sebuah hadis rahmat Allah itu ada 100 hadis sahih. Ya, hadisnya sahih diturunkan ke dunia eh, diturunkan ke dunia satu maka yang satu itu dari satu rahmat Allah itu dibagi-bagi ke seluruh makhluk hatta sampai unta yang betina dia mengangkat kakinya eh, supaya tidak terinjak gitu anaknya itu itu dari satu rahmatnya Allah dibagi-bagi semua orang kasih sayang semua dari rahmat Allah yang satu dan 99 disimpan di surga khusus buat orang-orang beriman ini rahimnya Allah rahimnya Allah ya. Dan sungguhnya Allah Maha mengasihi orang-orang yang yang beriman. Sangat mencintai mengasihi orang-orang yang beriman khusus. Nah, ini rahmatnya Allah sangat luas sebagaimana apa namanya? e, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luas ya. Juga rahmatnya luas meliputi segala sesuatu menyeluruh menyeluruh untuk segala yang hidup. Allah Subhanahu wa taala ya e, merahmati seluruh makhluknya maka dengan rahmatnya Allah semua makhluk mendapatkan apa? Semua macam-macam kenikmatan dan kesempurnaan hidup. Maksudnya bisa menyempurnakan hidupnya ya, dengan eh, apa dengan melangsung kehidupannya, melangsungkan kehidupannya di di dunia ya, karena ada rahmatnya Allah. Dengan rahmat Allah sehingga mereka makhluk terlindung dari eh, sesuatu yang buruk sesuatu yang jelek gitu ya sesuatu eh, ya yang jelek yang buruk Terlindung dengan rahmat Allah dengan rahmat Allah juga hamba bisa mendapatkan apa yang yang bermanfaat dengan rahmat Allah ini yang juga yang khusus maka hamba bisa mengenal zatnya mengenal dirinya mengenal sifat-sifatnya dengan rahmat Allah kalau nggak dengan rahmat Allah kita nggak akan bisa beribadah pada Allah nggak bisa nggak akan mengenal Allah subhanahu wa taala ini atas rahmat Allah dengan diturunkannya rahmatan lil alamin ya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, ini intinya eh, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama yang agung. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala manusia bisa mengetahui eh, apa apa yang bermanfaat baginya untuk kemaslahatan untuknya khususnya kemaslahatan eh, agamanya dan kemaslahatan dunia. Itu atas rahmat Allah. Ya, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga atas rahmat Allah diturunnya diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya para rasul itu atas rahmat Allah. Atas rahmat Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Eh, kepada Rasulullah SAW, sungguhnya aku mengutus kamu untuk rahmat sekalian alam. Ya, rahmat diturunnya Rasul juga rahmat ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya pada ayat ini surat apa? Al-Baqarah 163 ya, ini terdapat apa di sini? Kata Syekh Sa'di, ini terdapat intinya penetapan gitu ya. Isbat ya, penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyah intinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini tentang keuluhiyahannya terhadap seluruh makhluk dan menafikan menafikan apa? uluhiyah dari selain selain e, darinya. Dari selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalangan makhluk. Menafikannya bahwa malaikat tidak punya sifat uluhiyah, tidak berhak untuk diibadahin gitu. Para nabi, para wali e, ataupun di bawahnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala nafikan. Ya, nafikan apa? Tiadakan maksudnya, ditiadakan e, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Khususnya makhluk di sini ya maksudnya. Dan Allah Subhanahu wa taala me, menjelaskan dalam ayat ini apa pokok daripada apa pokok daripada din yaitu syariat yaitu at-tauhid ya menetapkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya dan juga menetapkan tentang rahmatnya Allah di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memberi apa? E, kabar tentang e, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam dalam peribadatan. Jadi memberi mengajarkan tentang tauhid yang lurus, ya, tauhid uluhiyah kepada hamba yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Kemudian <clears throat> yang berikutnya itu dalil nakli yang eh, yang keberapa? yang dari informasi itu yang kedua ya yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya ya itu dalil yang kedua dalil yang ketiga yaitu yaitu apa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni ana fa'budni sesungguhnya aku adalah Allah tiada tuhan yang berhak disembah selain aku maka sembahlah aku Ya, innani anallah, itu kan? Ini berita informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia yang agung Al-Qur'anul Karim ketika mengisahkan tentang pertemuannya Allah Subhanahu wa taala dengan Musa alaihissalam di Bukit Tur di sebuah namanya eh, Atua. Atua itu ya, sebuah eh, bukit namanya Tu ya Tur Tursina. Tua itu kita namanya Tursina dalam Al-Qur'an. Tua ya sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini kan uh, di mana Nabi Musa alaihissalam ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia kembali dari Madian dan menikah dengan anaknya eh, eh, Nabi Suaib. Tapi Suaib di sini ada perbedaan apa apakah nabi apakah nabi yang disebut dalam Al-Qur'an, apakah Suaib yang lain? Tapi intinya kita katakan Suaib nggak tahu apa dia Suaib intinya. Imani eh, nama mertuanya Shu'aib tapi Allah tahu apa Shu'aib seorang nabi apa Shu'aib Hah? <laughs> nah ketika dia <clears throat> nah, dia kembali ke mana ke Mesir untuk kembali ke Mesir membawa keluarganya jadi Musa punya istri dan punya anak-anak di malam hari dia melihat di di bukit Tur Tursina ini di gunung Tursina Tursina ya, sini ada cahaya kan malam hari dia lagi perjalanan ada sebuah cahaya, disangkanya api. Maka dia mengatakan kepada keluarganya, "Tunggu di sini. Saya akan e, mengambil api." Ya, di gunung tersebut supaya bisa menerangi kita, bisa untuk masakan yang lainnya mungkin kan disiapin. Maka ber, pergilah Nabi Musa alaihissalam ke e, gunung Tursina tersebut. Ternyata begitu nyampe ke sana, bukan api tapi sebuah cahaya yang terang di sebuah lembah. Ya, Eh, sebuah lembah ada sebuah pohon pohon itu bercahaya pohon itu bercahaya nah kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa alaihissalam memanggil Musa alaihissalam ya alaihissalam dan ketika eh, apa masuk ke dalam bukit tersebut apa ah, maksud lembah mas lembah yang suci maka Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk melepas kedua sandalnya lepas kedua sandalnya perbedaan tafsir karena dia mengatakan kedua sendal Nabi Musa itu dibuat dari kulit keledai. Karena keledai termasuk hewan yang diharamkan untuk dimakan gitu kan. Uh, intinya ada yang mengatakan karena Musa alaihissalam berada di tempat yang suci, maka harus dibuka sendalnya, daerah yang suci di daerah sana di uh, apa di Bukit Tursina ya. Di Al-Wadil Aiman, gitu kan Wadi Al-Aiman yaitu di wadi sebelah kanan di Gunung Tursina. Maka setelah itu sudah membuka sendalnya, tiba-tiba ya apa eh, Nabi Musa mendengar suara suaranya Allah Subhanahu wa taala langsung ya anallah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni ya sesungguhnya aku adalah Allah ah, Nabi Musa sebelumnya tidak apa tidak diberikan wahyu itu wahyu pertama kali ya Sinar pohon itu siapa Allah alam pokoknya pohon itu bercahaya makanya Nabi Musa oh, iya, ingin iya. mengambil sebuah sebuah api ya, apakah termasuk cahaya Allah saya belum tahu ya intinya di sana Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah subhanahu wa taala ya karena kalimullah diajak langsung bicara tapi nggak melihat Allah ni anallahu la ilaha illa ana fa'budni ini pertemuan Nabi Musa alaihissalam pertama kali sebelum nanti kan bertemu lagi 40 hari di Bukit Tursina untuk untuk tahanus kan bertemu lagi uh, diberikannya Taurat dan suhuf kan diberikan dua Nabi Musa ada Taurat dan ada suhuf suhuf Musa atau Ibrahim jadi itu beda ada suhuf ada kalau Taurat itu ditulis oleh tangan Allah langsung Taurat itu kitab yang ditulis oleh Allah langsung langsung diberikan kepada Musa bentuk lauh lauhah ini kelebihannya Taurat langsung ditulis oleh tangan Allah Subhanahu wa taala hukum-hukumnya uh, intinya inilah apa e, di mana Nabi Musa alaihissalam yang pertama kali dibebankan kepada Nabi Musa alaihissalam begitu jadi nabi apa tauhid uluhiyah dengan kata-kata innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni sesungguhnya aku adalah Allah tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku maka sembahlah aku di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentunya bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahin ya e, apa yang pernah yang berhak untuk diibadahin dan disembah tidak ada yang tidak yang lain nah di sini berkata Ibnu Katsir untuk jelasnya di sini ada tafsiran ringkasnya berkata Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat yang mulia ini e, eh, innani anallah ya, di sini perkataan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam ini maksudnya maka dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Karena sebelumnya ada kata-kata fastami lima yuha. Ya, sebelum ini sebelum ayat ini ada fastami lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. ini adab tolbul ilmi. Lama rapi kan sendalanya harus dibuka. Ini menunjukkan adab. Kemudian dengarkan fastami. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Musa dengarkan dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu lima yuha sekarang dengarkanlah kandungannya apa yang akan aku katakan dan wahyukan kepadamu sesungguhnya aku ini adalah Allah ya, aku inilah Allah tidak ada ilah yang hak selain aku tidak ada sesembahan yang hak selain aku dan inilah kewajiban pertama yang diperintahkan kepada para mukallaf dan inilah kewajiban pertama diperintahkan kepada para mukallaf. Mukallaf di sini manusia yang masuk Islam, yang taslim kemudian diberikan kewajiban. Kewajiban pertama kalinya apa? Enggak suruh yang lain. Suruh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Itu yang pertama kali. Karena semua kita masuk ya, dalam syariat eh, para nabi, hatta syariat kita masuk Islam mengucapin kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang pertama kali kalimat la ilaha illallah itu kalimat itu tauhid supaya orang apa mengakui dengan hatinya ya diyakini, diakui dengan lisannya dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi intinya <clears throat> tauhid uluhiyah adalah kewajiban yang pertama yang diperintahkan kepada para mukallaf yaitu hendaklah mereka mengetahui bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah yang tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya dalam peribadatan. Maka sembahlah aku, kata-kata fa'budni ini sebagai penegas, maka sembahlah aku. Maksudnya apa sembah, sembahlah sembahlah aku di sini, sembahlah Allah, esakanlah diriku gitu. Esakanlah diriku dan sembahlah aku dengan tidak menyandingkan sekutu selain diriku. Jadi esakanlah aku seakan, akan diriku dalam zatnya tadi udah sebutkan dalam uh, dalam uh, sifatnya dalam uh, namanya dalam perbuatannya Allah esa tunggal dan sembahlah aku dengan tidak dan sembahlah beribadah kepadaku uh, dengan tidak menyandingkan sekutu selain dariku jangan sampai menyandingkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala orang berdoa kepada Allah berdoa kepada jin gitu contohnya orang berdoa kepada Allah berdoa kepada malaikat itu disandingkan dengan Allah dalam peribadatan nggak boleh Apalagi kalau beribadah kepada selain Allah tok gitu. Itu udah orang kafir dan orang musyrik gitu. Kalau dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada lain ini namanya syirik dan bukan tauhid. Jadi Allah nggak mau disekutukan, nggak mau disandingkan di dalam peribadatan. Maka setelah itu apa kewajibannya? Subhanallah sama dengan rukun Islam kita wa aqimis sholata lidzikri. Setelah itu, setelah itu, ayat itu langsung Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. Ini perintah orang Musa untuk sholat untuk sholat setelah mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah, menegakkan tauhid uluhiyah, wa aqimius sholata dan dirikanlah sholat li dzikri untuk mengingatku. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi pas eh, syariat Nabi Musa alaihissalam setelah tauhid disuruh sholat seperti syariat kita ya, eh, untuk apa syahadat mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Syahadat itu mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bukan rububiyah untuk mengakui meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk ini syahadatain. Setelah itu wa iqamus shalah, mendirikan salat. Cocok di sini. Ternyata Nabi Musa, nabi besar, nabi yang paling agung Bani Israel, Pak. Musa alaihissalam, yang paling agung. Dan ditutup oleh Isa alaihissalam. Di antara Musa dan Isa ini ada belasan eh bukan ratusan ribu nabi. Saya katakan ratusan ribu. Karena 120 ribu nabi. 120 ribu nabi dari ya kebanyakan dari Bani Israel dari Musa ke Isa itu bukan sedikit nabinya ribuan tuh ya ribuan nabi yang paling agung di Bani Israel Musa alaihissalam kenapa makanya di Al-Quran banyak tentang Musa alaihissalam Musa Musa terus Musa sampai hampir sepertiga mungkin Al-Quran kisah Musa alaihissalam kata para ulama karena nabi yang agung di Bani Israel Musa alaihissalam karena seru, semuanya meneruskan Tauratnya Musa alaihissalam kamu ulul azmi kan dan yang kedua karena Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah berhadapan dengan orang Yahudi tiga kabilah Yahudi kan Bani Nadar, Quraybah satu lagi Bani apa? Itu bani-bani besar Yahudi Koneiko oh, ya. ya. ya. itu itu berhadapan dengan orang Yahudi dan itu paling keras dalam memba, eh, me, apa, menghalangi dakwah Rasulullah maka diberikan kisah Musa alaihissalam mengingatkan mereka tentang Musa alaihissalam. Ya, itu alasannya mengapa Al-Quran banyak tentang kisah Musa alaihissalam. Dan ditutup dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu penutup nabinya Bani Israel. Maka mereka berharap yang terakhir itu adalah dari mereka, bukan Isa. Karena orang Yahudi mengingkari Isa. Sebagian besar hanya 12 orang yang beriman kepada Isa mewakili 12 kabilah Bani Israel Iya. ya Yohanes Barnabas itu kan murid-murid Nabi Isa ya eh, Lukas Matius itu yang beriman tuh kan hanya 12 ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit hanya 12 orang yang beriman Hawariyun nggak ada yang lain karena orang Bani Israel itu menentang Isa alaihissalam padahal nabinya yang mulia kan nabinya mereka ditentang Uh, mereka berharap ada nabi yang terakhir dari mereka akhirnya tidak uh, tidak diutus dari mereka yaitu dari, dari uh, bangsa Arab sehingga mereka hasad dan dengki kepada eh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, intinya ini uh, tentang uh, surat apa namanya surat Toha ayat 14 ya mengenai berita informasi Allah Subhanahu Wa Taala <clears throat> kepada Musa Alaihissalam dan kepada kita seluruhnya kepada manusia kaum muslimin tentang uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya. Dan di sini ada tambahan ketika Allah mengatakan innani anallah Sesungguhnya aku adalah Allah. Ya. Nah, kata Allah ini apa maknanya nama Allah ini? Maka berkata Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, pendapat yang sahih karena ada perbedaan para ulama, ulama lugoh mengenai lafaz Allah ini. Dicari ada akar asal, asal katanya apa tidak? Apa tidak ya? Maka berkata Ibnu Qayyim pendapat yang sahih adalah bahwa lafaz Allah berarti uh, apa berasal dari kata al-ilah. Al-ilahu di sini sebagaimana yang di, dikatakan oleh si bawaih Kenal bawaih Pak? Ulama nahwu. Imamnya nahwu namanya si bawaih Pokoknya ulama ilmu nahwu sekarang ulama lugoh, ulama nahwu itu akan kembali merujuk kepada si bawaih sebagaimana hadis merujuk pada Bukhari dan Muslim gitu di di dalam lugu bahasa Arab itu ada ulama besar namanya Sibawaih, bukan orang Arab. Nasrani. Bukan Nasrani, orang Islam. Orang Islam. Dan awalnya dulu uh, orang tuanya orang non muslim. Sibawaih ini <coughs> ulama ulama besar dalam bidang nahwu. Bidang lugu. Semua kitab-kitab tafsir ini uh, hidup tahun 200 atau 300 Hijriah Sibawaih ini hidupnya. Sebelum ilmu nahu akan kembali kepada dia. Ini ulama besarnya sebagaimana hadis Imam Bukhari. sebenarnya tafsir atau eh, bari kurtubi Ini juga kalau bahasa, kalau nahu dia jagonya. Si bawah. Kepada si bawah ini dulunya dulunya itu dia apa nggak bisa bahasa Arab katanya waktu kecil itu. Kemudian juga salah dalam ngucapin hadis karena dia ter, terinspirasi apa inspirasi namanya eh, dia mau belajar nahu itu karena salah ngucapin hadis dalam riwayat waktu dia muda itu salah ngucapin hadis disalahin sama gurunya kecil hati kan terus uh, soalnya belajar akhirnya belajar nahu dia sampai jadi ulama <laughs> salah ngucapin hadis terus ada yang uh, ya itu dalam riwayatnya intinya kata Allah ini kalau kita ingin tahu ternyata yang benar berasal dari kata al ilah Tadi saya sebutkan ilah itu adalah sesembahan yang di, yang diibadahin. Jadi dari namanya sudah mengenalkan Allah itu sembahan yang hak yang diibadahin sebagaimana yang di, di, dikatakan oleh si Bawai ulama Nahu Ulogo dan mayoritas muridnya murid beliau sesudahnya maksud para ulama yang menyatakan bahwa al, al, Allah ya, Allah nama Allah berasal dari kata al-ilah adalah bahwa lafad tersebut menunjukkan sebuah sifat baginya jadi nama Allah Allah itu Allah Ta'ala mengandung sifat al-ilah jadi menunjukkan sebuah sifat baginya yakni sifat al-ilahiyah Al-ilahiyah yaitu yang disembah, yang diibadahi. Dari namanya sudah menunjukkan Allah yang disembah dan diibadahi. Lafat ini mencakup seluruh makna Asmaul Husna dan sifat Allah yang tinggi. Nama nama yang agung. Ini mah seluruh Asmaul Husna akan kembali kepada nama ini. Hatta Al Hayy Al Qayyum kembali ke ini. Ini nama Allah yang agung. Yang suci, yang Allah yang yang, yang maha tinggi ya. Adapun tafsir lafaz Allah, tafsirnya secara maknanya maka ia bermakna sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu menafsirkan kalimat Allah Ibnu Abbas yaitu huwallazi ya'lahu waladhi ya'lahu kullu syai'in wa kullu khalqin ya Allah dialah eh, dia adalah yang disembah segala sesuatu dia Allah ini maksudnya adalah yang disembah oleh segala sesuatu yang diibadahin oleh seluruh makhluk jadi Ibnu, Abbas ketika ditanya tentang makna Allah, lafaz Allah, nama Allah yang mulia ini apa maksudnya? Huwallazi ya'lahu kullu syai'in wa ya'buduhu kullu khalqin katanya. Dia adalah yang disembah oleh segala sesuatu yang diibadahin oleh seluruh makhluk. Dan Ibnu Jarir atau Bari dalam tafsir atau Barinya memaparkan dengan sanadnya dari uh, ad dohak ya, dari Abdullah bin Abbas Allah itu artinya adalah Allah pemilik uh, pemilik eh, al-uluhiyah, uh, uluhiyah maksudnya Allah pemilik hak uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Jadi Allah itu dzul uluhiyah wa dzul wa dzul ubudiyah uh, apa atas seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala pemilik hak khusus uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang maha suci dan maha tinggi namanya yang mulia yang memiliki uh, yang mengandung dari apa dari nama Allah itu apa? Zul uluhiyah, yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah. Ya, yang disembah, yang diibadahin oleh seluruh makhluk. Jadi intinya kata Allah itu berasal dari kata al-ilah, yaitu sesembahan yang diibadahin, yang disembah, yang diagungkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Madarijus Salikin ya ketika membahas tentang surah Al-Fatihah eh, tentang eh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya, ditafsirkan beliau ketika eh, pas dalam lafadz Allah maka beliau mengatakan namanya Allah Allah Subhanahu wa taala namanya Allah ini menunjukkan bahwa dia disembah dan diibadahin, dituhankan oleh makhluk dengan kecintaan. Jadi namanya Allah karena menunjukkan bahwa dia disembah dan diibadahin dituhankan oleh makhluk dengan kecintaan pengagungan ya, ya, dituhankan oleh makhluk dengan kecintaan dan pengagungan dan ketundukan totalitas bergantung kepadanya dalam e, bergantung kepadanya seluruh makhluk dalam keadaan membutuhkan dan kesulitan dan ini menuntut kesempurnaan rububiyah dan rahmatnya Allah yang mengandung kesempurnaan kerajaan dan pujian baginya maksudnya dalam nama ini terkandung sifatnya rububiyah dan juga uluhiyah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada seluruh makhluk dan kesempurnaan kerajaan dan pujian baginya ya. E, yang menunjukkan kesempurnaan kerajaannya, kesempurnaan pujiannya sehingga dialah yang disembah, diibadahi, e, di apa disembah, di, dituhankan oleh seluruh makhluk dengan penuh kecintaan dan pengagungan ya. Allah alam bisawab. Inilah tentang makna Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah itu dari kata al-ilah, allah yang disembah, makbud Al-ma'luh itu al-ma'bud yang disembah yang diibadahin dengan penuh kecintaan, totalitas dan penuh pengagungan. Dengan penuh pengagungan dan dengan ketundukan kita eh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Nah, kemudian eh, dalil nakli yang berikutnya yaitu dalam surat Muhammad ayat 19. Firman Allah Subhanahu wa taala ya fa'lam anahu la ilaha illallah fa'lam anahu la ilaha illallah Muhammad ayat 19 ini firman ini tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu bahwasanya la ilaha illallah tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah berkata Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini ini ayat yang yang agung ini merupakan pemberitahuan informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahin kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita pada hamba-hambanya bahwasanya tidak ada ilah di langit dan di bumi yang berhak diibadahin kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengenai kalimat uh, ayat yang ini, ayat yang agung surat Muhammad. Maksudnya di sini al-ilmu, kata-kata fa'lam di sini kan ilmuilah gitu lah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, uh, makna ketahuilah, ilmuilah ini harus dibarengi dengan uh, pengakuan hati, keyakinan hati. Ma'rifatuhu dengan Eh, ikrar apa ini pengakuan hati. Ya, kemudian pengucapan dengan lisan. Dan juga maknanya yaitu ya eh, di, dipelajari eh, apa diilmui. Ya, harus mengetahui ma'rifah, pengetahuan tentang tauhid, tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui tentang apa? tentang konsekuensi dari kalimat tersebut. Ya, yaitu dengan mengamalkan kalimat tersebut. Jadi fa'lam di sini pertama dengan hati, yakini yakin-yakinnya, kemudian e, dengan lisan ya, dengan lisan di, diakui, kemudian dituntut diharuskan apa? untuk kesempurnaan pengakuan tersebut, kesempurnaan e, ilmunya pengetahuan tersebut tentang kalimat tauhid yaitu dituntut apa konsekuensinya mengamalkan isi kandungan kalimat ini mengamalkan isi kandungan kalimat la ilaha illallah maka eh, termasuk syarat syarat kalimat la ilaha illallah ada syaratnya tujuh. Yang pertama al ilmu. Ya, syarat kalimat la ilaha illallah supaya bermanfaat bagi dirinya di hadapan Allah di dunia dan akhirat harus memenuhi tujuh syarat kan. Di antara yang pertama kali al ilmu dengan dalil ini. Karena Allah mengatakan fa'lam ilmui. Kalimat ini ilmui dulu bukan sebatas ucapan. Dimulai dari keyakinan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dipelajari. Ma'rifah di sini dipelajari sedalam-dalamnya kalimat ini kalimat agung yang ditegakkan langit dan bumi. Diciptakan diciptakannya surga dan neraka dan kalimat ini diturunkannya para eh diturunkannya kitab-kitab karena kalimat ini, kalimat agung di mana eh, apa namanya? ditegakkan jihad, kemudian diutusnya para rasul semua untuk menyampaikan kalimat ini. Jika seandainya langit dan bumi itu ditimbang, ditaruh di suatu timbangan dan kalimat la ilaha illallah di di di, di, di, di apa disimpan di timbangan daun timbangan yang yang yang yang lainnya maka akan beratlah kalimat la ilaha illallah jika langit dan bumi seluruhnya dan isinya disimpan di daun timbangan yang satu dan kalimat la ilaha illallah ditim, di, disimpan di daun timbangan yang yang satunya lagi maka akan beratlah kalimat ini akan berat karena di dalamnya ada kalimat Allah Allahu akbar Allah mau besar disuruh seluruh makhluknya. Ini kalimat yang agung. Di mana Nabi Musa alaihissalam ketika meminta suatu amalan yang khusus tidak pernah diberikan kepada yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya supaya berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang lain semuanya mengucapkan ya Allah. Maka Allah terus mengatakan jika seandainya langit dan bumi seluruhnya disimpan daun timbangan kemudian la ilaha illallah disimpan daun timbangan yang akhir maka akan berat lah ini keistimewaan kalimat la ilaha illallah kalimat yang yang agung maka di sini butuh apa e, diilmui gitu dipelajari kemudian diresapi diyakini dengan hati kemudian di ah, konsekuensinya fa'lam ini bukan diketahui tapi juga diamalkan isi kandungan kalimat ini menegakkan tauhid intinya melaksanakan hak-haknya kalimatnya punya haknya yaitu melaksanakan perintah-perintah jadi nggak sebatas hanya kalimat tapi juga ada hak-haknya harus tegakkan yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah. Ya arkanul Islam itu dikerjakan. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya yang kabair atau yang sogir Nah, ya, jadi eh, ada syaratnya ada tujuh. Ya, ya saya ketemukan yang pertama al ilmu dengan dasar ayat ini. Yang kedua apa? Mahabbah. Ya, mahabbah itu dengan cinta. Cinta kalimat ini. Yang ketiga al inkian. Tunduk tunduk kalimat ini eh, tunduk terhadap isi kandungan kalimat ini tunduk udah harus cinta cinta disimpan di dalam hati ya tapi bukan dipajang aja tapi ya dipajang <laughs> tidak diresapi tidak dizikirkan cinta di sini disebut di eh, zikir zikir afdalul zikir la ilaha illallah setelah ayat Quran setelah baca Quran afdalul zikri la ilaha illallah dan kalimat yang paling afdal di, di, di, di apa disebutkan oleh para nabi ketika hari Arafah adalah semua para nabi semua para nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la lah lahul mulku lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu kalimat yang agung Uh, kemudian yang keempat tadi ya, yang ketiga al inqiyad tunduk ya tunduk. yang keempat apa yang keempat apa ada yang hafal enggak? al ilmu ya kemudian mahabbah kemudian al inqiyad ya kemudian yang keempat apa Pahala? takut bukan Khosyah. Ya, yang keempat adalah ada khosyah. Ya, khosyah apa? E, takut terhadap isi kandungan kalimat ini. Iya, saya jadi lupa <laughs> ada yang ingetin Pak Andi syarat kalimat la ilaha illallah ini padahal udah dibahas ini tapi kok bisa lupa <laughs> Ya, dulu ada catatan itu. Ya, itu mungkin nanti jadi PR nanti. Saya sampaikan ya yang akan datang. Intinya ada syaratnya harus kita tegakkan ya, samping al ilmu, kemudian mahabbah. takut tidak lupa. Ah. <laughs> intiad <laughs> kemudian eh, khasyah ya. harap, harap cemas. Itu adalah uh, pilar ibadah. Oh, iya. ah, pilar ibadah ada tiga. Uh, mahabbah, cemas dan takut Nah, coba diingatkan apa yang hafal syarat kalimat la ilaha Ini harus diposting di WhatsApp. <laughs> Kadang udah lupa semua. <laughs> Subhanallah ya. Nah, sebentar ya. Iya. Al ilmu al inqiyat mahabbah. Hmm. Wah, subhanallah. Ini lupa sih. Iya, kita lanjutin aja nanti kita bahas ini. Ini perlu dibahas gitu, tentang syarat. Ya, intinya di sini al ilmu ya, eh, fa'lam kata-kata ilmuilah ini mengandung al ilmu yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan uh, dalam ayat ini memerintahkan uh, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu supaya diilmui gitu. Ya, uh, dipelajari, diilmui, diyakini. Al ilmu bitauhidillah ya di mana uh, ilmu tentang tauhid ya ilmu tentang tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya fardu ain bagi setiap insan. Ada jadi dengan dalil ini para ulama sepakat ilmu tauhid khususnya tauhidullah taala dalam uluhiyahnya ini fardhu ain. Ini ilmu yang fardhu ain, wajib bagi setiap manusia. Oh, ilmu oh, yakin, oh, oh, yakin. Iya, terusin. Asidku. Asidku. Al mahabbah. Al mahabbah udah. Al inqiyah. Al inqiyah tadi udah. Al qabul. Al qabul. Ya. ya, jadi yang ketinggalan al-qabul uh, ya yakin yang tadi apa yang berikut tadi uh, yakin ya tas apa sidqu al kobul qabul ini menerima kemudian yang ke yang terakhir yang kelewat tadi ya, eh, udah al-qabul udah uh Al-sidku al ya jujur Al-ikhlas Al-ikhlas ah, ternyata kelewat ya, Masya Allah Iya jadi kalau diruntut yang pertama itu al ilmu, kedua yakin, yakin. Al -ikhlas. ketiga ya ikhlas, yang keempat sirku, yang kelima mahabbah, mahabbah, cinta, yang keenam al inqiyad, yang ketujuh al qabul, menerima, taslim. Ya. Nah ini harus di terus di apa dihafalin. Ini syarat kalimat la ilaha illallah supaya bermanfaat di di dunia dan di akhirat ya. Insyaallah subhanahu wa taala uh, inti intinya uh, ilmu tauhid ini fardu ain Pak ya setiap setiap manusia ya. tidak tidak gugur tidak apa tidak bisa gugur uh, apa namanya dari dari setiap muslim tidak siapapun orangnya baik ulama ataupun orang awam ataupun siapa uh, ilmu tauhid ini tidak gugur wajib per orang setiap muslim mempelajari dan memperdalam ilmu tauhid. Ternyata ilmu tauhid itu wajib. Jadi jangan menganggap sebatas gitu. Ya, pasti banyak kekurangan. Terus kita baca tauhid tauhid ya e, tentang apapun jenis e, bahasanya. Jadi jadikan dalam hati kita cinta pada ilmu ini. Maka ketika saya mondok pertama kali begitu eh, mempelajari tauhid itu apa yang sangat saya sukai pelajaran ini ya terus ya pelajari terus ya. yang saya intinya jadi favorit ketika begitu masuk pondok sudah sudah subhanallah sudah sunatullah yang lain juga memang harus dipelajari tapi begitu tauhid luar biasa makanya ini harus dikejar terus nilainya juga harus tinggi terus gitu kan Tapi <laughs> bukan nilai intinya jadi kesukaan jadi tauhid ini sesuatu yang harus dicari harus dipelajari gitu ya subhanallah jadi intinya eh, ini fardu ain ilmu tauhid itu wajib setiap muslim dan muslimah harus diketahui Kemudian di sini ada tambahan dan ini karena apa? Satu yang e, dibutuhkan, yang penting bagi setiap muslim, setiap manusia, setiap muslim khususnya yang dibutuhkan ilmu tauhid ini. Karena e, keselamatan dia, kebahagiaannya dunia dan akhirat tergantung kepada tauhidullah, tauhid Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada tambahan jalan jalan untuk menuju al ilmu. Ya, jalan untuk menuju al ilmu tentang ilmu tauhid ada beberapa jalan ya di jalan untuk mengetahui ilmu tauhid atau juga di sini untuk me, me, mengakui kalimat la ilaha illallah dengan seyakin-yakinnya. Jadi jalan untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah ini ada jalannya. Jalan untuk mengetahui, mendalami kalimat la ilaha illallah supaya tertanam dalam hati menghujam. Ada berapa jalan kata Syekh Sa'di. Yang pertama, tadabur, mentadaburi nama-namanya dan sifat-sifat Allah dan mentadaburi perbuatan-perbuatan Allah. Ya, yang yang di mana semuanya itu menunjukkan kesempurnaan zatnya, keagungannya, kebesarannya. Jadi mentadaburi nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagus di sini dikelopkan dengan e, pengajian ibu-ibu Asmaul Husna dan Minhajul Muslim. <laughs> Pas. Jadi kita butuh untuk Asmaul Husna itu di dipelajari Pak. Cari buku-bukunya banyak tentang syarah-syarah Asmaul Husna itu jadi bacaan kita. Ya ada Syabul Rozak, ya ada fikih Asmaul Husna, ada Al-Qahtani juga punya Asmaul Husna yang di sini pelajari kan. Kemudian yang lainnya ada ulama Mesir juga yang punya khusus membahas kandungan Asmaul Husna itu dengan dengan apa tafsirnya, dengan sarahnya supaya tahu apa itu Ar-Rabb, apa itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa itu Al-Malik, Al-Qudus. Kita ingin mengenal Allah tapi tidak mengenal nama-namanya gimana? Ini ilmu yang agung, Asmaul Husna. Nah, kita akan bahas juga tentang tauhid Asmaul Husna, asma, apa Asmaul Husna ya. Intinya mentadaburi nama-nama dan sifat-sifatnya ini adalah jalan yang agung untuk mengetahui apa? tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimana uh, eh, konsekuensinya kalau orang mengetahui nama-nama Allah sifat-sifat Allah mendalam, ya, eh, maka mewajibkan dia. Maksudnya pasti dia akan berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepadanya, untuk ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah menyembah Allah dengan sekuat tenaga sungguh-sungguh gitu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, berikutnya yang kedua <clears throat> yaitu mengetahui bahwasanya diketahui, diyakini dengan hati, di, uh, diakui dengan lisan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa di dalam penciptaan, dalam pengaturan. Nah, ini dalam ilmu rububiyah intinya. Dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau mengetahui yang demikian, Allah Esa dalam menciptakan, mengatur, merajai, maka Allah Subhanahu wa taala itu Esa dalam uluhiyahnya. Kalau orang sudah mengerti tentang rububiyah, paham, pasti akan meng, apa, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Dalam akan menerima apa kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan dengan sempurna. Kemudian eh, yang ketiga eh, yaitu mengetahui, mempelajari atau me, me, apa, melihat eh, nikmat-nikmat eh, Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya baik baik yang zahir ataupun yang batin, baik nikmat agama atau nikmat dunia yang semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah itu esa di dalam menganugerahkan nikmat kepada hambanya. Hanya Allah yang memberikan nikmat yang zahir, nikmat yang batin, nikmat agama, nikmat duniawi. Ini harus diketahui. Ya, harus kita ditadaburi. Kalau sudah demikian, maka akan mewajibkan hati itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus merasa bahwasanya Allah hanya Allah sajalah yang menganurahkan, melimpahkan nikmat kepada kita, Pak. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin, atau nikmat agama, atau nikmat e, dunia. Kita lihat mobil, kita lihat rumah, kita lihat kerjaan. Oh, subhanallah, alhamdulillah kita berikan nikmat sangat besar. Nah, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan diri kita, bukan dari perusahaan, bukan dari Qatar, bukan dari Allah. Karena jalan saja kita ke sini sebabnya saja ke sini untuk Eh, mendapatkan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma jalannya saja lewat Qatar, lewat perusahaan, lewat cuma semuanya dari Allah. Harus merasa demikian hanya Allah yang menganugerahkan nikmat, kenikmatan seluruhnya, maka kita akan apa mengharuskan hati kita bergantung kepadanya saja dan mengharuskan apa eh, hati kita ya akan menjadikan hati kita mencintai kepada Allah saja dan beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kalau menyadari yang demikian, maka manusia akan bergantung pada Allah, tawakal, cintanya kepada Allah saja, beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Kemudian yang keempat yaitu apa? Ya, untuk jalan membantu supaya orang meyakini betul-betul kalimat la ilaha illallah ini, mengilmui, meyakini, yaitu apa? menyaksikan dan mendengar. Menyaksikan dan mendengar apa? E, tentang apa? tentang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya yang menegakkan tauhid uluhiyah ini yang menegakkan tauhid uluhiyah di bumi di, di muka bumi yaitu berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau berupa kenikmatan yang disegerakan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sirahnya. Kemenangan para wali-wali Allah dari eh, para sahabat ketika di dipimpin oleh Umar bin Khattab ya ketika Fatuh apa namanya membuka negeri-negeri tidak pernah kalah apalagi kalau jenderalnya komandannya Khalid bin Walid setiap dipimpin Khalid bin Walid menang terus, menang terus. Ini kan wali-wali Allah. Allah berikan kemenangan. Pahala besar, nikmat besar dengan perluasan daerah dengan gonimah. Lihat sirah bagaimana perjuangan Islam keemasan Islam. Saking hebatnya ya Khalid memang ini ada biidznillah dengan izin Allah Saifullah Al-Maslul yang yang terhunus pedang Allah yang terhunus. Maka di zaman di zamannya Umar bin Khattab diturunkan dari jenderal kepada prajurit. Ya, e, karena takut Umar ini prajuritnya bergantung pada Khalid. Jadi ketika zaman Abu Bakar diangkat kan jadi panglima terus sampai hatta zaman Umar masih. Ketika melihat gelagat kok pasukannya bergantung pada Khalid. Kalau Khalid ini nggak ada takut dia. Ah ini jangan ini tawakalnya bukan pada Allah ya karena Umar menjaga tauhid. Waktu dia mau apa memotong eh, itu pohon Baitur Ridwan, dia yang motong kan? Kan banyak orang mulai sholat di sana, mulai datang ke sana. Eh, mencari apa bekas-bekas uh, berkah mencari berkah itu kan zaman sahabat terjadi zaman bukan sahabat tabiin maka Umar cepat memotong pohon Baitur Ridwan itu di sana ada Baitur Ridwan kan eh, para sahabat yang Rasul untuk berbaiat untuk uh, ketika berhaji itu kan umpatu Mekah akhirnya Nah, eh, ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan diturunkan asnya jenderal Pak, jenderal jenderal besar. Kalau kita punya bintang lima misalnya. jenderal <laughs> paling utamanya gitu, diturunkan jadi prajurit biasa untuk menjaga tauhid. Hanya diangkatlah Ubaidah bin Jarrah. Jadi komandannya Ubaidah bin Jarrah jadi komandan zaman Umar bin Khattab membuka uh, Syam ya. jadi di, di, di, di bawah komando dia terbukalah Syam seluruh Syam itu uh, uh, tentara Romawi kalah ya intinya. Uh, intinya di sini apa namanya? Eh, bahwasanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga apa namanya? E, melihat, mendengar ya, mendengar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya yang menegakkan tauhid berupa pertolongan, kemenangan, nikmat yang disegerakan dan juga melihat atau mendengar siksaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang musyrikin kepada musuh-musuh para nabi musuh-musuh para wali-wali Allah, mereka kalangan orang musyrikin, orang kafir yang mereka tidak mengakui kalimat la ilaha illallah, tidak menegakkan uh, tauhid uluhiyah. Ya, lihat bagaimana Allah mensiksa kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom dihancurkan, kaum Nabi Nuh alaihissalam karena mereka nggak mau menegakkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga yang sekarang-sekarang juga yang banyak Allah uh, berikan uh, siksaan belum lama di Jepang gempa besar terus kan Jepang itu kan agama matahari musyrik itu lebih musyrik dari orang kafir Quraisy itu agama matahari itu menyembah matahari orang musyrik itu Allah timpakan bencana besar waktu itu kan itu sebagai teguran nah intinya jadi melihat bagaimana siksaan atau uh, apa uh, siksaan atau atau apa namanya ini eh, bencana atau yang diberikan kepada orang-orang musyrikin atau yang lainnya ya ini lebih apa namanya lebih untuk menanamkan ketauhidan di dalam hati seorang muslim. Dia akan mengakui bahwasanya yang berhak untuk diibadahin hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengakui dan e, apa menerima bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerima ibadah. Yang kelima, e, yang kelima mengetahui sifat-sifat berhala-berhala e, atau apa namanya? berhala atau sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui sifatnya berhala-berhala ataupun andad, tandingan-tandingan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dijadikan al-ilah, al-ilahah ya, jadikan apa sembahan. Uh, di mana mereka semua itu yang disembah itu memiliki kekurangan semuanya. Dari segala sisi kekurangan mereka. Mereka secara zatnya fakir, fakirah ya, fakir mereka itu uh, banyak kekurangan. Yang disembah yang disembah oleh orang kafir Quraisy ada Hubal, ada Lata, Uzza itu kan patung nggak bisa apa-apa. Yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki manfaat bagi dirinya atau bagi orang yang menyembahnya, nggak ada bisa memberi manfaat. Dirinya juga nggak bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya. Orang oh, patung kok, berhala kok, kuburan, pohon. Subhanallah ketika orang musyrik maka akal sehatnya itu ditaruh menjadi apa di bawah kakinya sepinter apapun orang kalau udah musyrik itu menjadi bodoh sebodoh-bodohnya ya yang paling cerdas paling berakal adalah orang-orang atauhid meskipun dia biasa-biasa saja ya tidak punya gelar tapi bertauhid kepada Allah itu sebenarnya orang yang otaknya cerdas dipakai karena banyak terjerumus orang-orang Hindu kan bukannya nggak pintar mereka doktor S2 orang Hindu nyembah patung nyembah Sarda Gautama itu orang-orang pintar orang-orang Kristen juga nyembah uh, Yesus. Uh, akal mereka itu ketika musyrik itu sudah lebih rendah dari dari apa? Dari binatang. Subhanallah ya kalau orang uh, sapi sapi dianggap Tuhan. Sapi dianggap Tuhan di India. Di India kan sapi itu kan uh, itu kendaraannya siwa. Gak boleh sembelih. Orang Hindi itu gak boleh keramat katanya. Uh, ada kera aja kera itu kan disembah kan Hanoman kan. Subhanallah itu ya maka kita bersyukur ya bisa tahu tauhid. Kalau enggak mungkin kayak mereka itu ada orang yang ke India lihat kan pada patung-patung ada sapi disembah-sembah kayak gini. Ya, orang Katari bilang orang ini orang majnun semua katanya dia <laughs> pas ke Hindi. Lihat ada sapi di semua sembah <laughs> ada patung-patung. Wah, dia langsung dua hari balik lagi ke Qatar. Pengen tahu Hindi begitu tahu di Bombay semrawutan banyak patung-patung, banyak sapi juga di semua sembah katanya oh, macam-macam itulah eh, ketika kesyirikan akal seseorang itu akal sehatnya hilang apa jadi eh, seperti binatang ya jadi intinya mengetahui sifat-sifat eh, berhala-berhala atau tandingan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan apa ilah sesembahan bahasanya mereka semuanya itu kekurangan semua jadi segala sisi bahkan mereka itu fakir mereka itu apa terhina selazatnya mereka tidak memiliki kemanfaatan buat dirinya ataupun buat yang menyembahnya buat dirinya saja nggak bisa apa-apa kok patung apalagi memberi kepada yang menyembahnya e, tidak bisa mendatangkan mudarat ya, tidak bisa mematikan tidak bisa menghidupkan tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya tidak bisa mendatangkan manfaat sebesar zarah pun sebesar semut yang kecil nggak bisa datangin manfaat ya baik baik itu suatu kemanfaatan ataupun menolak kemudorotan nggak bisa sebesar jadi apa biji biji zarah apa namanya eh, semut ya semut yang kecil itu mereka nggak nggak nggak nggak mendapat eh, nggak memiliki kemanfaatan sedikit pun intinya baik buat dirinya atau buat yang menyembahnya ya kuburan ya atau yang lainnya eh, atau ada hewan atau ada pohon yang dikeramatkan ya naudzubillah intinya ini uh, apa lebih mengetahui demikian ya berhala-berhala yang disembah oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala akan lebih kita meyakinkan akan lebih yakin gitu teguh dalam hati kita bahwasanya sesembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup dan Maha mengurus makhluknya terus-menerus gitu ya. Kemudian yang keenam mengetahui apa tentang kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai Zabur, eh, Taurat ya, Suhuf Ibrahim, meskipun yang ada sekarang hanya e, Taurat dan Injil. Itu semuanya ternyata sama dalam masalah e, apa namanya? pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama masih terjaga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki uluhiyah cuma karena rahib-rahib mereka karena syaitan, karena hawa nafsu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Memang kitabnya lurus, kan kitab yang dulunya lurus, kitab Tauratnya, Injilnya ya. Dirubah oleh para rahib. Jadi kesamaan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tauhid uluhiyah. Semuanya menyuruh untuk tauhid uluhiyah. Ki, ki Injil yang asli Barnabas disembunyiin karena di dalamnya ada perintah untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Sembunyikan Barnabas itu. Eh, ada sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kemudian yang ketujuh mengetahui tentang uh, <clears throat> makhluk tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang apa namanya ya yang yang khusus e, di mana mereka yang paling sempurna dalam penciptaannya paling sempurna akalnya paling sempurna akhlaknya paling sempurna <coughs> ra'yinya para ini sih e, ya akalnya atau juga pendapatnya yang paling benar ya di dalam berpendapat dalam berbicara paling benar dalam berkata-kata dan paling memiliki ilmu tentang tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para rasul, para, para Mereka adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dalam dalam ciptaan eh, apa? tubuhnya, lahirinya paling sempurna. Para nabi paling sempurna dalam lahiriah. Ya, bentuk tubuhnya paling sempurna di antara makhluk yang lain. Akhlaknya paling sempurna, akalnya paling sempurna, pemikirannya paling sempurna ya, paling benar kalau dia berbicara, berkata, kalau berpikir atau yang lain dan ilmunya paling luas, eh, paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala mereka lah para rasul, para ambia dan juga setelahnya para ulama arobaniyun, ya para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, imam-imam mereka itu kan pilihan. Pilihan pak, orang para ulama itu bukan orang biasa. Bayangin udah tujuh tahun sudah hafal Quran. Abu Daud, Imam Syafi'i tujuh tahun sudah hafal Al-Quran, sembilan tahun sudah hafal Muwatta. Kan aneh. Ya, kemudian ada yang lagi kecil lagi katanya dalam riwayat lima tahun kalau nggak salah Ibnu Majah atau lima tahun sudah hafal Al-Quran. Ibnu Majah Sahibul eh, Sunan Ibnu Majah. Bayangin ya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal bisa menghafal satu juta hadis. Bukan hadis saja tapi riwayat semua riwayat dari sahabat, maukuf namanya, kemudian asar, kemudian kaul-kaul para dia bisa menghafal dalam sejuta hadis. Imam Bukhari dalam eh, dalam dalam eh, udah hafal Quran, waktu belia umur 17 tahun udah menghafal 70 ribu hadis. Itu sesuatu yang khayalan kalau sekarang itu bukti benar dulu ya tentang kehebatan ya, itu karomah kan semua karomah itu karomahnya para ulama demikian yang tidak bisa digapai oleh orang biasa Imam An Nawawi Imam Ibnu Qayyim bisa menulis Zadul Ma'ad yang begitu tebal di perjalanan dia nulisnya. Enggak lewat enggak enggak enggak ada maruji yang lain, cuman di sininya masuk itu. Imam Ahmad bin Hambal ketika nulis Musnad itu kan dari hafalannya masuk terus. Terus yang jumlahnya sampai 12.000 hadis. Dari hafalannya ditulis dituangkan dalam musnadnya itu. Itu kan melebihi komputer itu karoma, karoma. Kalau itu orang kafir juga punya kelebihan juga kan. rumus. Ya gitu. itu teknologi yang lainnya gitu. Itu ya. kan dunia. Eh, iya, iya. dunia kan. Iya. Dunia itu mereka nggak apa-apa. Kita ambil hasilnya saja. Zaman para sahabat nggak mikirin mereka berdakwah berjihad untuk pakaiannya eh, mereka ambil mereka beli dari orang-orang itu untuk pakaian peralatan perang nggak apa-apa mereka nemuin mobil nemuin Jepang apa Jepang <laughs> Jepang oh, dalam teknologi orang muslim memanfaatkan itu haknya orang muslim justru sebenarnya orang kafir itu harus di bawah kita cuma sekarang kan kita lemah ya uh, tidak disuruh untuk hal dunia terlalu terlalu mendalam orang kafir dapetin kita ambil kita untuk suruh menegakkan tauhidullah ya untuk menyebarkan dakwah menyebarkan tauhid nah, intinya begitu intinya mereka semua apa mereka mempersaksikan tauhid uluhiyah mereka paling sempurna akalnya, paling sempurna akhlaknya, paling sempurna ciptaannya, itu mereka saja mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala apalagi kita. Ya, harus mengakuinya. Kemudian yang ke-8 yaitu melihat apa? dalil-dalil kauniyah wal afaqiyah, dalil-dalil yang terhampar di jagat raya ini gitu. Merenungkan, lihat kalau kita pergi ke tempat-tempat yang indah itu bukan hanya menikmati tapi tapi merenungkan kekuasaan Allah, Pak ya pergi ke kornis pergi ke mana aja kita keluar yang indah subhanallah ya luar biasa ketika saya pertama kali ke ini bandara nih apa airport ya motor motor yang baru begitu masuk ke dalam subhanallah belum pernah aku masuk ya apa ya bangunannya luar biasa saya mikirkan langsung bagaimana kalau di surga gitu iya. luar biasa kan itu saya lihat tiang-tiangnya kan tinggi-tinggi so, wah lampunya juga kan di mana-mana lap lipnya di bawahnya belum lagi lipnya yang kaca-kaca ini di dunia kayak gini kalau di akhirat subhanallah di dunia orang bisa nyiptain kayak gini Allah azza wa jalla lebih mampu kan lebih di luar pikiran kita di luar bayangan kita subhanallah makanya Rasul juga begitu melihat kan Rasul ingin mengambil sesuatu ingin eh, Rasul apa untuk tinggal di sana tapi disebutkan nanti dulu ada waktunya untuk tinggal di istana ya, surga. Intinya melihat eh, ayat-ayat kauniyah dan juga ayat yang ada di di wafi anfusikum afalatub sirun Di dalam diri kita juga ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk lebih meyakinkan uh, eh, tauhid uluhiyah. Eh, apa kalian tidak tidak melihatnya ya. Ini untuk apa? Lebih menunjukkan hal demikian ayat-ayat kauniyah yang ada di planet, di jawa raya semuanya di alam semesta ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya. Nah, ini <clears throat> adalah jalan atau juga dalil yang sangat agung, dilalah yang sangat agung, dalil yang sangat agung yang akan apa? E, meyakinkan ya, akan menguatkan keyakinan seorang e, terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan yaitu yang sembilan tentu di sini adalah melihat dalil Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan kita diperintahkan ya untuk selalu membacanya dan mentadaburinya itu Al-Qur'anul Azim. Ya, kita selalu selalu mengkaji, melihat dalil-dalil Qur'aniyah. Ada Qur'anul Azim, Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung. Firman Allah Subhanahu wa taala mentadaburi, merenungkan ayat-ayatnya. Ya, lebih-lebih tentang tauhid, tentang ayat-ayat tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini adalah Eh, sebab yang paling agung untuk apa mengha, me, mendapatkan ilmu tentang tauhid uh, uluhiyah ya, akan semakin meyakini uh, mengilmui tentang uh, ketauhidan Allah apa tentang tauhid uluhiyah ya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa makhluknya karena di dalamnya terdapat perincian ya apa apa, apa namanya ya perinciannya kemudian juga penjelasan sejelas-jelasnya ia mengenai tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah semua sifat. Sudah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ya, eh, sebagai dalil yang agung untuk mengetahui tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah eh, sembilan jalan untuk lebih kita mengetahui dari kata fa'lam anahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmu ilmuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahin kecuali Allah maksudnya ilmuilah kalimat ini, kalimat tauhid ini ya eh, di, di apa diyakini dipelajari supaya kita menjadi orang yang muwahhid bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab dan dalil yang terakhir di sini yaitu surat apa? Al-Hasyr ayat 22 kan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang tentang dirinya, "Huwallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang tidak ada sembahan uh, yang berhak diibadahin kecuali Dia yang Maha mengetahui eh, yang gaib dan mengetahui yang nyata. Warahmanur Rahim, Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahin kecuali Dia, ya, Maha Raja, ya, ya Raja. Eh, rajanya para raja, al-muluk ya, yang yang merajai dan yang al-qudus yang maha suci. Ya, yang yang dia adalah raja dan maha suci ya. Ini kalimat la ilaha illallah diulang sampai dua kali. Ini menunjukkan atau e, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang e, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Ini poin yang yang kedua ya kita bahas. Ada yang ditanyakan? Silakan. Tadi nomor 2 Pak Ustaz. Yang apa? Jalan untuk memantapkan tauhid nomor 2 tadi. Oh, yang kedua e, yaitu oh itu yang kedua me mengilmui atau me apa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam penciptaan, dalam pengaturan. Ya, ini maksudnya kita mem, me, me, apa, me, mempelajari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan untuk kita mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa sih jalannya adalah rububiyah. Harus diyakini, harus diilmui dialah Allah yang Maha Esa dalam dalam penciptaan, dalam pengaturan. Udah kita bahas di dalam uh, eh, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya itu intinya di betul-betul di apa dipelajari, diyakini ya, kemudian di di apa namanya? di, di diyakini dengan sekian yakinnya ya. Ini yang kedua ya. ya kita bahas nanti pada poin yang ketiga ya. Allah kalau Al-Quran itu kan diturunkan Allah lewat malaikat Jibril kan. Sedangkan tadi yang Taurat lewat Nabi Musa itu Allah menuliskan langsung. Terus yang Zabur, Injil gimana mekanisme turunnya wahyu? Iya, Zabur lewat Jibril, alaihissalam. Kemudian uh, Injil juga lewat Jibril alaihissalam. Dengan Taurat keistimewaan Taurat ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya yang agung tangan yang agung. Karena beda kalau eh, kitab-kitab eh, yang terdahulu diturunkannya sekaligus, nggak seperti Quran. Taurat sekaligus, plak, plak, langsung. Injil juga kaligus. Suhub juga kaligus. Suhub Ibrahim wa Musa. Ibrahim punya suhub namanya, lembaran-lembaran. Zabur sekaligus. Cuman Al-Qur'an diturunkan bertahap tek, tek, tek, terus selama 22 tahun. Dalam berupa lembaran atau Firman Allah terus dicatat atau gimana? Nah, saya nggak tahu, tapi kalau namanya suhub lembaran-lembaran. Apa lembaran di sini bisa jadi dari dulu nggak ada kertas, jadi di pelepah kurma, bisanya jadi kulit. Ya dari eh, kulit pohon, dari kulit uh, uh, unta, lembar-lembaran itu. Karena Quran dulu yang pertama kali disusun dari apa? Kulit unta. Sama buah karasidik dari kulit unta. Makanya kan kuat kulitnya kulit kuat kulit itu kuat sama e, ratusan tahun ribuan tahun masih utuh kulit itu biasanya Quran yang di, di, dibuat oleh Abu Bakar tapi setelah itu kan dimusnahkan diganti mushaf Utsmaniyah kan itu dibuat dari saya lupa dari apa itu dibuatnya oh, masih kulit pelepah apa e, ini e, kurma atau nggak salah kulitnya kurma apa ya pohon kurma e, ini, itu, tabut tabut tabut tabut ini kan ini Tabutnya tadi tabut itu sebuah kayak peti. Di dalam tabut itu ada tongkat Musa alaihissalam, ada jubahnya Musa, baju yang dipakai selalu Musa jubahnya, ada Taurat. Nah itu ketika Musa alaihissalam itu disimpan itu semuanya oleh Yusa yang penerus. Ya Yusa bin Nun itu penerus kan Musa muridnya dulu yang ikut ketemu Hadir itu kan dia dia ininya muridnya bawa perbekalan ketika nyampe di sebuah tempat mana keluarin ikannya uh saya lupa ikan itu berjalan ikan itu kan udah udah mati dari masak tapi ketika sampai sebuah lautan yang ketemu dua lautan ketemu itu ikan itu berjalan dari sarangnya dan Musa tidur Yusak lihat cuman aku lupa setan yang jadikan aku lupa nggak nggak lapor kepada Musa alaihissalam oh, itu itu tempat itu yang kita cari kemudian itu balik lagi ketemulah Khidir Khidir kan Khidir itu bajunya hijau dari itu Khidir. Nabi. Ah, nah, tabut itulah yang disimpan Yusa. Ketika Musa meninggal disimpan di tabut itu jubahnya, tongkatnya, tongkat Musa dan eh, apa? Taurat. Dan kap apa istimewa sudah masuk Al-Qur'an. Iya itu tabut itu kan ketika ketika Nabi zaman Bani Israel yang diangkat siapa itu nabinya? E, ketika zaman Nabi Yusa setelahnya saya nggak tahu itu kan tidak merangkap sebagai di dalam Bani Israel itu ada raja, ada nabi. Maka ketika mau perang, mau perang butuh butuh apa? Butuh raja. Nabi nabi enggak enggak bisa memimpin perang. Tapi kalau hanya Musa alaihissalam yang memimpin. Tapi setelahnya itu butuh seorang raja diangkat, maka diangkatlah seorang seorang orang biasa. Itu soal Al-Baqarah. Maka Talut. Enggak, Talut itu ya Talut, betul Talut Ya kisah Tolut itu. e, cirinya sebelum Nabi Daud kan? Iya. Tolut ini. Cirinya Tolut itu dia dia itu diutus bukan utus, dia itu dipilih oleh Allah itu apa? Ternyata dia bisa mengembalikan tabutnya Musa alaihissalam. Tabutnya Musa alaihissalam yang di sini ada itu di katanya dalam riwayat tabut itu di, dibawa oleh malaikat, cuman mereka nggak lihat dibawa malaikat, kemudian dihadirkan kepada Bani Israel ya atas keinginan Tolut ini. Jadi akhirnya mengakui Tolut sebagai pemimpinnya. Asalnya orang biasa cuma orangnya kekar kuat dan cerdas. Kan sifat syarat menjadi pemimpin itu orangnya kuat dan cerdas. Dari dulu itu namanya pemimpin terus kuat orangnya, fisiknya lain dengan yang lain, bukan juga busukan. cerdas. <laughs> Kalau kita pemimpinnya <laughs> itu udah syarat pemimpin gitu. Ya, lihat Umar bin Khattab khalifah Umar bin Abu Bakar, Umar. Itu udah pilihan. Kalau Umar berjalan, itu seperti naik unta, eh naik ya naik kuda padahal dia lagi jalan saking tingginya postur tubuhnya. Abu Bakar juga sama kan jadi agak ada kurus karena sering puasa Abu Bakar itu kan melolot. Uh, eh, intinya ini kisah tabut itu ketika pengangkatan Tolut menjadi raja. Mana buktinya kata Nabi Israel kalau Tolut itu memang uh, pilihan kita ini dari Allah. Kata Yusa, kata nabinya nanti akan dari tabutnya Musa yang ditinggalkan Musa itu kok datang jadi tabut itu kan setelahnya itu dibawa terus perang dengan Tolut ini dibawa perang jadi kalau perang bawa tabut itu menang terus jimat gitu. <laughs> jadi Islam, jadi <laughs> jadi bukan jimat ini istilahnya karena nabi itu barokah. semua nabi itu barokah semuanya bajunya dipakainya tongkatnya yang dipegangnya itu kan tongkatnya pegang tiap hari sama Musa itu bukan hanya membelah lautan kan ketika di padang oh, Kan Nabi Musa alaihissalam kan dia meninggal di Sohro ketika tersesat memang sengaja karena umatnya ini yang bandel ini kan. Jadi bukan di Palestina dia meninggalnya. Jadi di jauh yaitu di eh, antara Palestina dengan Mesir. Nah, ketika itulah apa namanya? tongkatnya itu bisa dipukulkan ke batu-batu ya, ke batu keluar air 12 mata air sesuai dengan kabilahnya. Itu kan eh, tongkatnya dipakai buat yang lain juga gitu intinya. Eh, ini tabut keistimewaannya. Nah, itu peninggalan Musa alaihissalam disimpan di sana. Kalau mengatakan tabut sampai sekarang ada itu nggak ada, udah nggak benar. Ketika zaman Nabi Isa alaihissalam udah nggak ada hilang, nggak tahu tabut itu. Udah sunatullah mungkin oleh Allah udah disembunyikan kemana. Waktu itu didatangkan oleh Allah lewat malaikat tabut itu dihadirkan dan asas permintaannya Yusa untuk meyakinkan uh, eh, Taulud ini sebagai raja. Karena di zaman itu ada raja, ada nabi jadi Nabi nggak bisa untuk memimpin perang, harus ada khalifah, pemimpin untuk masalah perang. Nabi untuk keagamaan gitu. Nggak seperti kita, kalau khalifah kita ya panglima, ya juga memimpin perang juga ya, juga sebagai pemimpin kenegaraan. Khalifah sebenarnya gitu. Umar bin Khattab memimpin dari jauh. Kisahnya kan ketika Ubedah bin Jarrah perang dari jauh dia, dari mimbar. Itu pasukan katanya. di Madinah orang-orang pada ini karomahnya Umar, Pak, dalam sebuah hadis. Ketika melawan Rum, Umar bin Khattab itu dilihat apa dilihatin oleh Allah pasukannya lagi berperang di Rum padahal lagi di Madinah. Kata Umar, oh, situ pasukan." Itu terdengar oleh maaf Khalid bin Walid tidak salah. Terdengar oleh Khalid bin Walid ucapan Umar itu. Ini fotonya. Nah, itu mimpin juga kan, tapi di Madinah <laughs> ngasih instruksi. <laughs> Subhanallah. Tapi nggak bisa tiap kali, harus ya. cuma sekali. Iya. Jadi di antara ketika ketika perangnya perang besar kan, lawan Romawi kan intinya eh, itu tentang tabut ya sekilas tentang tabut peninggalan uh, kalau dijadikan hujah bagi sekarang untuk jimat nggak bisa itu kan khusus khusus dalam dalam sunnah nabi juga ada yang khusus untuk nabi ada yang sunnah yang diamalkan oleh umatnya diikuti yang khusus seperti nabi kan oh, nikah sembilan kemudian yang dimana dalam riwayat darahnya itu diminum khusus nabi kok yang lainnya nggak boleh untuk di kemudian eh, yang dari tubuhnya semuanya barokah sampai rambutnya sampai semuanya ya semua yang barokah orang yang sampai ada air keringatnya juga dikumpulin oleh umu umuhani apa ketika ketika tidur kan panas keluar keringat tuh rasul pas sama umuhani nanti itu kumpulin keringatnya <laughs> kisahnya itu sahih Orang wangi ketika rasul bangun apa apaan ini katanya kan itu mungkin sebelum turun hijab ah, umuhani kan uh, eh, sahabiah aku akan jadikan keringat engkau minyak wangi karena wangi karena keringat Rasul wangi nggak pakai minyak wangi juga wangi tambah lagi pakai minyak wangi juga kesukaan Rasul minyak wangi udah wangi keringatnya untuk barokah juga rambutnya juga barokah kan semuanya itu khusus Nabi cuman masalah kayak kotoran itu udah nggak boleh dalam segala itu kan najis gitu cuma selain itu uh, air liurnya juga barokah sampai kalau mau buang ludah para sahabat udah ini langsung makanya ketika lihat tidak ada seperti Rasul tidak ada seperti sahabat Rasul saking mencintai saking mengagumkan karena nabi itu barokah makanya ketika terakhir ada sahabat yang pingin memeluk rasul kan ketika dalam perang kan tersusun rapih jadi yang mengajarkan baris rapih itu rasul sebenarnya bukan orang-orang bukan militer itu bukan ya, ya militer itu kan sekarang sekarang zaman nabi kalau perang itu kan seperti tembok yang kokoh gitu kan pasukan sebelum perang itu diatur dulu suatu saat ada yang terlalu ke depan kemudian oleh Nabi itu tek perutnya itu dan mengucapkan kata-kata apa saya lupa supaya mundur gitu supaya luruskan nah ketika itu langsung sahabat mengatakan oh, Rasul engkau menyakiti aku itu kan engkau menyakiti aku Rasul langsung buka baju silahkan engkau mau kisos nah, kisah ini ada yang mengisahkan bahwasanya itu di akhir hayat nggak benar di, itu di, oh. ketika itu saja dan orang itu langsung mati syahid kisahnya kan ini sangat luar biasa Rom ya oh, dia sengaja dikitukan supaya bisa memeluk uh, itu apa perutnya Rasul. Rasul uh, eh, Rasul aku pingin kisos. Para sahabat kan kaget kan orang ini kok. Mau kisos nekat nih kan. Rasul tersenyum kan. Kalau engkau menusuk aku dengan nggak pakai pakaian, sama. Nah, Rasul buka pakaian sedikit. Silakan. Seperti engkau, seperti aku tadi memukul engkau dengan uh, panah atau yang lain lupa. Oh, padahal yang diinginkan bukan itu. <laughs> Begitu saya buka aja langsung dipeluk, dicium tubuhnya Rasul iya bapak, kamu kata Rasul ini kamu kenapa ya uh, aku ingin apa terakhir kali untuk bersentuhan dengan kulit engkau dan ternyata orang ini mati iya. syahid hmm. kisahnya per, apa iya. jadi terakhir kali ya, itu udah sunatullah disangkanya ya ini jadi barokahnya uh, bersentuhan kulit dengan Rasulullah pasti ke surga <laughs> sekarang perut Habib <laughs> itu sekarang perut Habib tangannya Habib air liurnya Habib apa itu nggak ada apa-apanya itu orang salah juga jadi emang mengkiaskan dengan hal itu, mengkiaskan dengan hal demikian. Ya, maka ada riwayat kalau baca riwayat air kencingnya Rasul, air kencingnya Rasul pernah diminum oleh sahab sahabiah. Air kencingnya Rasul itu ternyata ada di dalam kitab Sunan. Dan ini jadikan oleh para mereka pengagung para wali diagung-agungkan. Air kencing Rasul kan suatu saat Rasul kan sering kencing di sebuah tempat. Tapi hadis itu ternyata doib. Ya, tapi diriwayatkan oleh kutubu sunnah ada, tapi hadis itu doib dilakukan para ulama hadis. Jadi Rasul kalau bangun, tapi ini doib teman teman kita katakan ini doib uh, di sebuah tempat itu kayak kayak tempat lah kayak ember kalau kita gitu ya kencing di sana kemudian ditaruh di, di di bawah tempat tidurnya suatu saat ada seorang sahabiah ya yang masuk ke rumahnya Rasul kemudian melihat ada sesuatu sangkanya minuman terus diminum padahal itu ada kencingnya Rasul begitu ditanya mana tempat itu kata Rasul pas malam wah itu nggak ada hanya diminum sama sahabiah itu waduh kata dipanggil uh, nanti apa kamu tidak akan terkena penyakit uh, apa sakit perut selama lamanya karena minum air kencing aku Ini karena itu doib didoibkan para ulama meskipun hmm. dinukil dari ashabus sunnah apa kita sunnah itu Nanti kamu jadi orang <laughs> gitu, Cina. <laughs> Kalau ya Eh, wallahu alam ya kalau kisah darahnya Abdullah bin Zubair itu juga uh, sahih tapi ada yang mendoibkan tapi katanya itu sahih Abdullah bin Zubair uh, eh, minum darahnya Rasul adalah bekamnya diminum oleh intinya ada kekhususan untuk Rasul ya untuk masalah ada hadis yang khusus ada yang buat diamalkan Allah kalau membandingkan apa Pak Ustaz kalau Al-Qur'an itu kan kalamullah kalau yang yang tadi aurat itu karena ini jadi makhluk atau kalamullah ya kalamullah kan dari kalamullah kemudian dituliskan dengan namanya agung enggak jadi makhluk ya makhluk itu ya itunya lauhahnya itu kan makhluk ya itunya apa tempatnya itu yang makhluk tapi yang ditulis itu kalamullah semuanya dari kalamullah ya, ya, ya. diturunkan bedanya nama sama sifat Allah ya, ya. nama sifat Allah ya. Jadi sama setiap nanti diterangkan setiap nama setiap nama itu terkandung sifat terkandung sifat semua. Setiap nama Allah itu terkandung sifat seperti uh, Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui, yang sifatnya zul ilmi, eh, memiliki ilmu. Nah, kemudian Allah itu uh, As-Sami' yang Maha mendengar, berarti sifatnya As-Sam'u, juga mendengar. Bagaimana cara mendengarnya? Wallahu alam kefiatnya kita mah dengan daun telinga ada bawang Allah, Allah alam. Jadi Allah punya nama As-Sami' Maha mendengar, As-Sam'u mendengar. Allah mendengar seluruh suara ini sifatnya kan. Jadi setiap nama terkandung sifat. Jadi nggak benar kalau sifat Allah itu dibatasi sampai 22 atau sampai 9 atau sampai 11 nggak benar. Ini pendapat Asy'ariyah. Ya kita dulu diajar gitu wujud, tidak boko sampai dipuji-pujian di masjid dibatasi 22 nggak benar. Sekarang Asmaul Husna itu ada 99. Berarti setiap nama mengandung sifat, nama sifatnya namanya 99, sifatnya juga 99. Tapi nanti ada dalil bahasanya nama dan sifat Allah tidak, tidak terbatas. Nanti ada sebuah doa Nabi yang mengatakan namamu yang tidak terbatas, pujianmu tidak terbatas, sifatmu tidak terbatas. Dan setiap, tidak setiap sifat menjadi nama. Nah, kebalikan. Kalau setiap nama pasti ada sifat, ngandung sifat, mengandung sifat. Tapi setiap sifat tidak menjadi tidak menjadi nama. Contohnya apa? Istiwa. Istiwa itu sifat Allah fi'liyah, bersemayam di atas arsh, Tapi tidak jadikan nama dia namanya akan mustawi misalkan dia yang bersemayam enggak ya dia tetap eh, sifatnya istiwa tapi enggak ada namanya kemudian nuzul eh, sifat Allah nuzul eh, turun tidak dikatakan nazil gitu yang yang maha turun ya enggak yang maha turun ya itu menjadi rendah dong kan ala ala Allah kan maha tinggi kalau dari kemudian yad yadain ya dua tangan itu kan sifat Allah sifat zat apakah jadi nama enggak ya kemudian juga apa namanya iya iya, iya. kemudian uh, apa ketawa Allah yadhakan dalam hadis itu kan sifat sifat Allah ketawa apa jadi nama ya enggak ya yang lain jadi ada jadi setiap sifat tidak menjadi nama tapi setiap nama mengandung sifat nah ini dalam asmaul husna nanti kita akan uh, apa, mendalam tentang masalah itu ya dan ini sangat uh, luas tentang Asmaul Husna ini. Kalau Allah mah cepat apa siksaannya itu kan itu itu nggak dimasukin sifat nggak sih nama ya kita maksudnya. Syari'ul hisab. Iya, maksudnya intiqom apa? Seperti yang cepat intiqom. Ya. ya itu kan apa namanya? Uh, ya, bukan sifat. Itu, iya, itu kejadian maksudnya apa yang Allah kerjakan nanti pada hari hari kiamat. Ya, Allah yang sangat cepat uh, menghisab ya, kemudian yang lain itu saya nggak menemukan itu menjadikan sebuah sifat Allah Kalau dulu diajarin ada juga yang masukin apa namanya itu sebagai sifat gitu oh nggak nggak tahu sih Allah alam ya apa yang cepat-cepat dalam menghisap gitu ya ah, pokoknya yang mengerikan gitu termasuk ya karena nanti ada sifat manfi ya nanti ada sifat musbita ada sifat yang di yang ditiadakan dari Allah ada sifat yang ditetapkan ada nah, ini nanti kita akan bahas jadi ada sifat-sifat seperti wa makarallah eh, apa harusnya? Wa makaruhum wa eh, Mereka akan memberi, membuat makar dan Allah memberi makar kepada mereka. Kan makar ini sifat yang jelek. Iya. Nah, tapi sifat ini bukan makar yang seperti manusia, Ini sifat manfiyah. Sifat yang ditiadakan. Maksudnya makarnya Allah di sini bukan makar seperti manusia yang buat kerusakan buat itu ya.